selamat siang Pak Ya selamat siang Silakan. Itu Penkonya arogan Institusi yang setahunnya sudah membatalkan eh, surat dari Pemko dan menyarankan kepada Pemko untuk memberikan izin namun masih tetap ditangkangi oleh Pemko ini sebuah cerminan dari provinsi pemerintahan ya pengertian atau ketidakinginan agar hubungan umat beragama itu eh, menjadi baik. Urusan antara umat dan Tuhan itu kan harusnya biarlah antara pribadi ke Tuhan. Nah kalau sudah institusi resminya sudah mengizinkan kok temponya malah ngotot pakai satu pp segala. Apakah nanti mau kejadian seperti Bima terulang lagi? Nah ini tolonglah pemerintah SBY ini selalu ada kejadian kayak gini nggak tanggap nggak tanggap nanti kita ngasih di bubur baru ribut baru sibuk saling menyalahkan buang badan tolonglah ini negara ini ah, dijaga supaya semua orang itu dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 jangan ditangkangi jangan dikhianati terima kasih terima kasih Pak Karya Pak Agung selamat siang Pak baik pak eh, bu itu diskriminasi sangat tinggi itu pemerintah kota Bogor itu saya cuma menanggapi itu pemerintah kota Bogor tidak mengerti Pancasila tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita ini berbeda-beda agama berbagai macam sangat terkaya dengan Indonesia tapi tidak diberi kebebasan untuk beragama pemerintahnya itu bubarin saja terima kasih terima kasih kembali Pak Agung Pak Indra selamat siang pengertian. Ya, silakan Benja. Ya, walaupun agama saya bukan Kristen, tapi kayaknya saya melihat sangat eh, prihatin sekali ya dengan keadaan seperti itu. Kayaknya seolah dia itu pemerintahnya kayak nggak punya agama aja gitu. Seperti itu, kayaknya kesadarannya kurang. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Amir, silakan Pak. Ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang ya ini mbak harusnya pemerintah kota terlepas dari pertimbangan apapun tetapi khusus untuk perayaan ini mau ya dikasih lah eh, mereka merayakan Natal saya, saya sendiri seorang muslim mbak saya tidak setuju cara-cara begini karena saya, setahu saya di Islam juga tidak mengajarkan kok mau makannya agama lain gitu kita harus hidup berdampingan saling menghormati. Tapi saya jadi nggak ngerti, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amir. Silakan Pak Jeffrey. Sore Bu. Ya. Iya ini eh, dalam suasana Natal ini ya kita terus terang kita uh, eh, berbuatlah secara damai. Kalau misalkan pemkotnya nggak mau nggak boleh memperbolehkan kita eh, istilahnya umat Kristiani Kristen nggak boleh itu sebabnya apa, dasarnya apa kan MA-nya sudah selesai cukup memperbolehkan itu mungkin karena mereka nggak dikasih duit aja jadi mungkin e, merasa nggak ada gunanya kalau mereka nggak sudah kerja capek-capek nggak dapat hasil gitu kan nah, mungkin di situ kedua ingat ini tanggal 26 tiap kali ada tanggal kejadian itu tanggal 26 nanti jangan disalahkan masalahnya ini itu ini itu karena kesalahan bukan di pihaknya orang mereka gitu loh salahnya dilarang-larang makasih terima kasih kembali Pak Jeffrey Pak Aryo selamat sore selamat sore silakan oh bagi saya cuma satu membingungkan terima kasih Pak Jeki selamat sore sore silakan uh, kalau dilihat kan di MB di kaki dibekuin terus MA membatalkan artinya boleh dibangun nggak masalah jadi kalau dilihat ini masalahnya pemkotnya mungkin mau duit nggak dikasih duit bu ah, mereka butuh duit nah kasihlah duit jadi kan bisa jalan tuh gerejanya itu aja bu Makasih. terima kasih Pak Jeki Pak Agus selamat sore ya selamat sore silakan Iya mbak, negara kita ini eh, apa bukan negara agama ya. Jadi maksud saya tidak mengatur sebetulnya tentang urusan ibadah. Dan itu SBY menyampaikan seperti itu mbak. Waktu kampanye itu Pak SBY dan Pak Budiono ini jelas-jelas itu memberikan apa hubungannya, gambaran hubungan antara agama dan negara ini tidak mengatur. Nah, kalau dalam konteks ya gereja admin ini itu yang dilarang apanya gitu itu harus diluruskan lebih dulu kalau memang eh, teknis bangunannya ya mari kita inikan kita kepada saudara-saudara kita mat, eh, apa eh, anggota yakmen untuk memenuhi ketentuan yang ada tetapi kalau persoalan ibadah itu yang salah adalah pemerintahnya dan itu sangat presiden harus kita minta pertanggungjawaban itu secara tegas bagaimana ini kok mengatur-ngatur agama pergi urusan ibadah begini terima kasih mbak terima kasih kembali Pak Agus Pak Edi selamat sore silakan Pak Edi selamat siang ya silakan Pak ya begini kalau saya lihat segala sesuatu itu dalam konteks yang sebenarnya kalau apa aja dilarang itu makin dibangkang makin dihambat, makin merambat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. sore, Pak Sudibyo. Ya, selamat sore, Bu. Silakan, Pak Narotnya. Biasanya itu ujung-ujungnya duit. Kalau masalah izin ini kan harus bayar. Terus kedua, memang Pemda Bogor itu suka begitu, bikin kacau bikin apa namanya ulah kata-kata katanya mesti minta izin ini izin itu ntar ditolak lagi akhirnya lebih baik jangan mengadakan misalnya ataupun cara di Bogor gitu aja mungkin di Punta atau di Jakarta lebih aman gitu jadi jangan bikin perkara lah di Bogor mungkin di Bogor itu udah tidak boleh umat-umat itu untuk beribadah selain agama Islam gitu terima kasih terima kasih kembali Pak Dibio selamat sore Pak Jimmy selamat sore silakan Bapak ya menurut saya ini sebenarnya Pancasila diuji, Pancasila diuji, itu saja Bu. Terima mm-hmm. kasih. -hmm. Terima kasih kembali Pak Jimmy komentar Anda dan saya ke Pak Antoni. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. Saya eh, sangat menghargai pada eh, saudara-saudara kita yang beragama uh, Kristen karena bisa menahan diri untuk tidak uh, merangsak atau yang yang bisa membuat akhirnya kekacauan. Ya karena e, memang itu eh, mungkin dia posisinya secara hukum sudah menang ya mungkin ya cuman karena mengingat kondisinya yang belum kondusif mereka akhirnya menahan diri sehingga tidak terjadi bentrok dan lain-lain itu sangat sesuatu yang sangat eh, saya sebagai e, orang non muslim non Kristen gitu ya saya sangat appreciate gitu terima kasih terima kasih kembali Pak Pak Edi selamat sore Bapak selamat sore Bu ya Pak silakan komentarnya ini negara kan negara hukum negara eh, mempunyai agama yang sama ya, saya, saya, saya pikir ini kurang ajar bu membeda-bedakan bu ini untuk kebaikan bersama gitu bu terima kasih bu selamat pagi Pak Sitorus selamat pagi silahkan Oke, itu tidak apa-apa itu tidak sama dengan kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sudah nggak masalah, nggak boleh. Kalau Natal ditunda hari besok pun nggak masalah itu. Waktu cek tempat lain aja. Terima kasih. Oke. Bagaimana komentar Anda Pak Denny? Halo. Ya, silahkan. Di mana itu presidennya begitu? Kan sudah negara ini kan bebas beragama. Gitu. Harusnya yang itu, ah, itu sama aja PKI itu yang itu ini itu. Itu aja. Hmm. Oke. Terima kasih. Pak Wijaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat. Saya melihat kita ini terlalu picik dalam menyikapi persoalan kalau memang itu kita sudah hidup di negara yang berpancasila, cobalah kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jangan cemari kehidupan berbangsa dan bernegara hanya karena ibadah. Terima kasih. Pak Jadi selamat pagi. Pagi, Mbak Lena. Uh -huh, Apapun alasannya, menurut saya, eh, terutama ya pimpinan tertinggi di Bogor ya, wali kota Bogornya saya sih menduga agamanya ekstrim, fanatik maksud saya gitu. Orang sih beragama, boleh aja beragama. Kita dikasih kecerdasan sama Tuhan masing-masing bahwa apa namanya eh, kita harus berbuat baik sama setiap orang. Jadi apapun alasannya, kalau menurut saya sih karena fanatisme itu tadi, jadi mau larinya ke IMB lah, ke inilah, ke itulah. Menurut saya cuma lima huruf mbak J-A-H-A-T, jahat. Jadinya, ya, biar Tuhanlah yang bertindak gitu ya. Kalau menurut saya, masa orang beribadah pakai dipersulit? Emangnya dia mau bikin pesta, pesta seks atau apa yang macam-macam, yang ini itu segala macam, yang yang gak bener lah, narkoba misalnya. Orang mau beribadah, mau menghadap kepada Tuhan, sama gitu sama yang lain kok sampai begini birokrasinya begitu keterlaluan menurut saya ya mudah-mudahan sih ya nggak tahu lah barangkali ada ada satu <clears throat> ini ini memang kembali lagi presiden ini juga kurang tegas ya mbak Esther yang tadi dibilang oleh pembicara tadi udah udah jelas nih berita udah berapa hari udah kedengeran lah di sana sini nggak nggak ada tindakan yang konkret mirip sama yang orang bilang PKI tadi makasih mbak oke selamat pagi Pak Sianturi iya selamat pagi Bu silahkan iya itu dia aja ya kalau diselidiki hati masing-masing wali kotanya kapolnya jangan-jangan mereka itu juga sebenarnya pengen masuk Kristen cuman dia terbengkalai karena takut aja ke kanannya makasih selamat pagi Pak Ali pagi Mbak ya silahkan Gak apa-apa Mbak jadi wali kota itu jadi terkenal di seluruh dunia karena dia bisa melawan keputusan Mahkamah Agung Nah itu kan jadi terkenal di seluruh dunia. Indonesia tambah terkenal lagi. Udah juara korupsi, juara juga yang begini-begini. Yang kedua, Komnas HAM kok diem-diem gitu loh. Kalau yang ribut-ribut, orang ditembak dan sebagainya kok diributin aja. Padahal mereka anarkis. Kalau ini orang mau beribadah, kok dipersulit. Padahal itu hak asasi yang paling dasar orang mau beribadah. Nah coba Komnas HAM uh, ini dong, mengkoreksi diri juga dong. Yang begini-begini kenapa nggak dibela gitu loh. Jadi pemerintah juga harus melihat secara objektif. Jangan cuma yang mencari apa popularitas dan yang lainnya. Yang begini-begini nggak diurusin yang hal-hal sepele seperti begini. Terima kasih Bu. Oke, okay. Pak Andi. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak Andi. Uh, cuma masuk aja Bu. Kayaknya wali kota Bogor masih sekolah lagi tuh Bu kayaknya. Hmm. Kasian sekali kayaknya penelitiannya kurang sekali itu aja deh oke okay, ya Pak Joko selamat pagi silahkan Pak dan yang memberikan masukan begini aja yang memberi pembentar itu harus melihat dari hasilnya karena dalam izinnya itu harus persetujuan kira-kira 40 orang di sekitar situ ternyata 40 orang itu katanya tanda tangannya palsu semua jadi dibatalkan oleh wali ketanya jadi perlu dulu sekitarnya harus jelas. Demikian, terima kasih. Oke, okay. Pak Soni. Selamat pagi, Bu. Ya, silahkan, Ya, sebelumnya Merry Christmas and Happy New Year dulu. Ya, terima kasih. Iya, itu bentuk salah satu sistem ketatanegaraan yang sangat tidak baik ya Bu ya. Jadi kalau seorang kepala daerah menunjukkan perlawanan dengan hasil keputusan MA sudah sangat tidak baik itu cermin bahwa dia sebenarnya tidak layak menjadi seorang pemimpin karena sesungguhnya seorang yang besar itu orang yang punya jiwa kepemimpinan dia bisa melindungi semua yang ada di wilayahnya ini adalah bentuk dari kegagalan seorang wali kota seharusnya Depdagri dan Presiden segera mengambil tindakan tapi masalah ini berlarut-larut dari tiap hari ke hari saya setuju dengan komentar sebelumnya lebih baik pilkada ditinjau kembali lah. Takutnya menghasilkan pemimpin yang seperti Bogor ini mengecewakan rakyat dan mencidrai demokrasi. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Soli. Pak Budi, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya ini memang uh, wali kota Bogor juga tadi seminar ada yang komentar tuh katanya tanda tangannya salah. Kalau sudah M, Mahkamah Agung memutuskan dan tidak ada lagi sih yang namanya bicara tanda tangan salah. Berarti kelihatan Indonesia banyak yang bodoh yang ngerti bagaimana sebuah negara diatur oleh hukum termasuk wali kotanya jadi yang wali kota di, di apa namanya di Bogor tadi itu sama dengan komentator tadi yang telepon nah lalu bagaimana caranya sebenarnya kalau udah udah namanya wali kotanya bodoh harusnya itu presiden turun tangan menteri dalam negeri turun tangan mau presiden takut presiden tidak takut karena ini kan mekanisme tata negara karena di bawahnya tidak jalan, otomatis di atasnya harus jalan. Apalagi harus bekerja, harus menutup, apa mencopot, apa menangkap. Karena, tadi kita bagus tadi, bukan hanya melanggar keputusan Mahkamah Agung, tapi bahkan Undang-Undang Dasar nomor 29 ayat 2, di mana memberikan kebebasan beragama, itu juga dilanggar. Nah, bagaimana dalam sebuah NKRI, ada orang berperilaku seperti wali kota Bogor masih dibiarkan apa ini namanya nggak benar ini sampai ini nggak benar. Dia berarti sistem kon, sistem manajemennya, leadershipnya nggak jalan. Masa harus presiden berani dulu, walaupun negara ini jalan. Eh, harus bergerak itu sistem tata negara. Entah polisi nangkep, entah menghukum itu menjarakan eh, apa namanya wali kotanya. Begitu. Terima kasih. Iya. Selamat siang Pak Adi. Ya siang Bu. Komentar Anda? Ya sungguh sangat disayangkan ya karena eh, putusan pengadilan sudah sudah punya kekuatan kopasi tapi tidak diikuti oleh lembaga yang seharusnya menaati, mentaati hukum kan gitu. Kemudian kedua kalau alasan IMB saya kira banyak tempat ibadah yang lain ya di luar eh, gereja pasti tidak saya pastikan itu banyak yang tidak punya IMB. Tentu kalau alasan itu yang lain harusnya juga sama atau nggak boleh beribadah yang di tempat yang tidak ada IMB kan kira-kira begitu. Mm -hmm. Jadi saya juga bukan bukan Kristiani, bukan juga Muslim, tapi saya sangat prihatin melihat kondisi seperti ini. Ibadah tempat kan alat asasi ya, dan tempat saya kira tempat untuk kebaikan harusnya tidak ada halangan saya kira. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Santoso, selamat siang. Selamat siang. Kalau menurut pendapat saya, itu peribahasanya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Kan kita jangan suka menginterpretasikan bahwa kebebasan beragama itu secara sempit. Jadi kalau misalnya contoh di Jakarta Pusat ada gereja berdampingan sama masjid, itu oke. Di Bekasi ada gereja tiga, tiga buah berderet-deret di situ, sebelahnya ada nggak jauh dari situ ada masjid, oke. Di New York itu orang apa namanya bikin masjid nggak boleh ya oke nggak boleh aja gitu loh jadi jangan ah, simpel-simpel aja gitu mikirnya gitu saya tempat lain kan banyak gitu baik terima kasih Pak Santoso Bapak Mulyadi selamat siang oh, selamat siang boleh langsung kasih komentar silakan Bapak menurut saya itu menunjukkan memang SBY tidak tegas ya zaman Soeharto tegas sekali sikat aja itu beli kotanya apa perlu saya beli ya Baik. itu jadi eh, eh menurut saya memang tidak tegas itu orangnya aku ragu tahu takut penakut juga ya itu lagi